Surah Al-Fil Bismillahirrahmanirrahim ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah? ألم يجعل كيدهم في تضليل Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? وأرسل عليهم طيرا أبابيل Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong ترميهم بحجارة من سجيل yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. فجعلهم كعصف مأكول Sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.